Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin <clears throat> jemaah kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih jadi kita Mulakhas Al-Fiqhi namun sebelum kita melanjutkan membaca Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada satu tambahan poin yang ingin kita ingin kami sampaikan berkenaan dengan transaksi korot atau utang piutang yaitu di pembahasan tentang masalah transaksi utang piutang namun itu tidak ada di Malakus al-Fiqhi ada pembahasan tentang hukum istiratul ajal boleh dan tidak mempersyaratkan waktu jatuh tempo pembayaran utang jadi perlu diketahui bahasanya boleh ataukah tidak mempersyaratkan waktu jatuh tempo itu diperselisihkan oleh para ulama fikih. Nah, <clears throat> para ulama sepakat, para ulama fikih sepakat bolehnya penundaan dalam pembayaran utang tanpa ada perjanjian. Ya, para ulama sepakat yang namanya bayar utang itu bisa nanti-nanti. Namun tidak ada yang disepakati manakala tidak ada perjanjian di awal. Tidak ditentukan di awal. Ya utang sekarang kemudian bayarnya satu pekan lagi atau dua pekan lagi, satu bulan lagi itu satu hal yang boleh dengan sepakat ulama manakala tidak ada kontrak di awal. Namun mereka para ulama fikih berselisih pendapat fi hukmil ajali jika ada perjanjian ya, batas waktu ya, pembayaran utang yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang. Artinya ketika orang yang berhutang dan orang yang orang yang menghutangi dan berhutang sepakat ya, saat terjadi ya, transaksi utang piutang sepakat adanya hari tertentu, tanggal tertentu yang merupakan hari jatuh tempo pelunasan utang. Apakah hari tersebut bersifat mengikat di mana ya, orang ya menghutang itu terikat dengan perjanjian ini sehingga orang yang berutang tidak boleh ditagih sebelum ya, berlalunya batas waktu yang telah ditentukan ataukah Ya, ataukah tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih. Jadi penentuan kesepakatan bahasanya utang itu harus dilunasi hanya utang itu hanya bisa ditagih manakala telah tanggal tertentu ini persyaratan semacam itu dan tidak boleh ditagih sebelumnya ini diperselisihkan ulama ini diperselisihkan ulama ini utang utang piutang jatuh temponya satu bulan lagi ini, maka jangan tagih saya sebelum tiba satu bulan lagi nah perjanjian semacam ini diperselisihkan oleh para ulama boleh tidaknya sebagian ulama mengatakan tidak boleh ulama yang mengatakan tidak boleh akan mengatakan ya, itu tidak bersifat mengikat ya, perjanjian itu bersifat tidak mengikat ya, maka dalam utang piutang menurut pendapat ini ya, orang boleh saja ya, ngutangi sekarang kemudian besok nagih itu boleh Pagi ini ngutangi, besok pagi ditagih. Saya tagih utangmu. Mana pembayaran utangmu? Ini nggak harus nunggu. Maka perjanjian perjanjian tentang jatuh waktu jatuh tempo pembayaran utang itu tidak bersifat mengikat. Seandainya ada maka dianggap tidak ada. Iya. Sehingga boleh saja pagi ini ngutangi nanti sore ditagih itu boleh. Menurut ulama yang mengatakan bahasanya tidak diperbolehkan membuat perjanjian jatuh tempo pembayaran atau pelunasan utang. Dan perlu diketahui bahasanya yang melarang adanya perjanjian penetapan jatuh tempo pembayaran utang di antara yang melarang adalah Syafi'iyah. <clears throat> Syafi'iyah mengatakan tidak boleh bikin perjanjian jatuh tempo. Tidak boleh membuat perjanjian jatuh tempo sehingga pagi ngutangi nanti siang ditagih boleh-boleh saja menurut Syafi'iyah. Padahal duitnya belum diapa papai, Belum duitnya belum diapa papai. Pagi dikasih duit, sorenya datangi. Nah, duitnya tolong kembalikan duit saya yang tadi pagi saya ini. Berikan kepada Anda. saya tagih utang Anda, tolong dilunasi sekarang. Itu kalau di madhab syafi'i satu hal yang diperbolehkan. Misalnya di Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i disampaikan wala yajuzu syartul ajali fihi. Tidak diperbolehkan adanya perjanjian waktu, batas waktu. Ini perjanjian jatuh tempo pelunasan utang. Fihi dalam transaksi korot utang piutang. Alasannya kalau di sini disampaikan li anal ajala yaqtadi juz'an minal wadi Karena adanya jatuh waktu jatuh tempo itu yang tadi berkonsekuensi adanya juz'an satu bagian dari pembayaran. Sedangkan utang piutang itu tidak memungkinkan adanya tambahan dan pengurangan dalam pelunasan dan pembayaran fala yajuzu ajali fihi maka tidak boleh ada perjanjian jatuh tempo dalam transaksi utang piutang Ya, tepatnya tadi disampaikan, saya sampaikan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama ya, yang ada di buku Ahkamul Manfaah fil Qard ya, anal qardah halun bahasanya transaksi utang piutang itu bersifat eh, ya, bersifat kemudian halun sudah sudah ya, jatuh tempo sehingga tidak diperbolehkan persyaratan batas waktu pelunasan dalam perjanjian utang piutang walayata aja lebih jeli dan tidak bisa ditunda meskipun ada perjanjian penundaan seandainya ada perjanjian maka perjanjiannya tidak dianggap ya, seandainya ada perjanjian nanti dilunasi sebulan lagi itu tidak mengikat itu tidak tetap tidak mengikat falil mukridi al mutallabatu bihi fi ayi maka orang yang menghutangi itu boleh menagih utangnya fi ayi di waktu kapanpun dia mau wa yalzamu al uh, al-muqtarida al-wafa'u ingda talabil muqridilahu dan wajib dan mengikat dan wajib bagi orang yang berhutang untuk al-wafa untuk melunasi utang manakala ditagih oleh orang yang menghutangi wa mazhabul hanafiyah wa syafi'iyah dan ini adalah pendapat resminya Hanafiyah dan Syafi'iyah Bahkan itu adalah al-madhab indal hanabila yang dinyatakan sebagai madhab resmi hanabila wa kaulu qaulun Nakhai wal Auza'i dan ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Al-Auza'i Pendapat kedua mengatakan diper, eh, bahasanya mempersyaratkan batas waktu dalam utang piutang satu hal yang diperbolehkan dan jika sudah disepakati maka itu bersifat mengikat. Tidak boleh ditagih sebelum waktu yang telah ditentukan. Maka wajib baginya menunggu sampai tiba waktu yang telah disepakati sebagai waktu pembayaran utang piutang wa hadha mazhabul malikiyah wa wajhun indal hanabila ini, ini aslinya ini resminya adalah mazhab maliki jadi satu pendapat yang beredar di kalangan para ulama hambali waktarahu Ibnu Taimiyah pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Qayyim kalau di masa salaf ini adalah pendapat Abdullah bin Umar atau bin Abi Robah dan Amr bin Dinar dari ulama belakangan maka ini pendapat adalah Syaukani jadi yang uh, yang familiar dipraktekkan di masyarakat kita dalam masalah ini takih menakih utang piutang itu madhab adalah madhab maliki ya nagih itu nunggu ya, batas waktu jatuh tempo belum bayar belum nasi nah ditagi sebelum itu sabar ya, sebelum itu sabar tidak nagih nah, ini madhab maliki kalau Syafi'iyah ya ngutangi pagi, sore ditagih, tidak apa-apa. Nah, padahal duitnya belum dibelanjakan, belum diapa-apain karena rencana pembelanjaannya masih besok pagi. Ya, itu di ya, menurut Syafi'iyah nggak masalah. Itu boleh-boleh saja. Nah di antara kita lihat alasan Syafi'iyah dengan demikian juga Hanabilah yang mengatakan tidak boleh ada perjanjian jatuh tempo dalam utang piutang. Di antara alasan yang eh, alasan mereka sebagai yang di buku Ahkamul Manfaat fil Qard karena mengutangi itu adalah transaksi tabaruk, transaksi sosial Buktinya Anahu la yuqabilu al ajal iwadun. Pembayaran utang piutang itu bukanlah kompensasi dari waktu. Hmm, pembayaran utang piutang itu bukan konsekuensi waktu. Kalau pembayaran itu konsekuensi waktu, maka nanti akan ada penambahan. Nah, waktu dalam utang piutang itu tidak boleh dihargai. Ya, waktu dalam utang piutang tidak boleh dihargai. Maka kompensasi atau pembayaran utang piutang itu bukan kompensasi dari adanya pemberian waktu. Oleh karena itu, seandainya penetapan waktu dalam transaksi utang piutang itu bersifat mengikat, maka ini sudah tidak lagi bersifat sosial. Itulah jabra baro karena tidak boleh ada pemaksaan dalam kegiatan sosial. Ini dipaksa nunggu, dipaksa nunggu yang nagihnya sebulan lagi. Nah ini namanya transaksi sosial namun dipaksa ada pemaksaan dalam transaksi sosial. Transaksi sosial, sosial tidak boleh ada padanya pemaksaan. Karena ini transaksi sosial. Ya suka-suka orang yang punya duit mengutangi, ngutangi, nah gitu. Kalau dia di, dipaksa harus nunggu satu bulan baru boleh nagih, ini namanya ada pemaksaan dalam transaksi sosial. Itu alasan syafi'iyah Kenapa tidak memperbolehkan ada perjanjian jatuh tempo? Wali anau lau lazima kana atabaru kana tabaru mulziman alal mutabari syai'a dan seandainya perjanjian jatuh tempo itu bersifat mengikat, maka transaksi sosial, transaksi berbuat baik dalam bentuk ngasih utangan ini berarti membatasi gerak orang yang mau berbuat baik. di antara pembatasannya adalah kalkaf anil mutalabah. Dia ditahan dan dilarang untuk nagih. Dan ini bertentangan dengan sifat dari kegiatan sosial. Ditambah Allah Ta'ala berfirman, Ma'alal musinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang mau berbuat baik. Orang yang mau berbuat baik, orang ngasih korot, orang berbuat baik. Maka tidak disalahkan, tidak boleh disalahkan kalau dia nagihnya semaunya. Karena dia adalah orang yang muhsinin demikian di surat At-Taubah ayat 91 tidak boleh disalahkan ini orang berbuat baik tidak boleh dia disalahkan nakilnya semaunya nah, tidak boleh disalahkan Kemudian alasan yang lain Kenapa tidak boleh ada batas uh, perjanjian waktu Maka transaksi utang piutang itu dikiaskan dengan pinjam barang dikiaskan dengan Arya kalau orang pinjam barang itu boleh diminta sewaktu-waktu suka-suka ini saya pinjam ini bukunya ya misalnya pagi di ini, pagi dicerahkan siang diminta ini saya mau pakai bukunya tak ambil ya nah, itu yang eh, pinjam barang tidak boleh protes ya demikian juga dalam transaksi utang piutang dalam madhab syafi'i dan hambali pagi dikasih duit siangnya ditagih ya, itu juga tidak boleh protes sama seperti orang yang pinjam buku tidak boleh protes ketika kapan-kapan suka-suka orang yang punya buku kapan mau e, minta bukunya agar dikembalikan. Kemudian alasan yang lain ini berkenaan dengan hukum janji ya at penetapan adanya waktu dalam jatuh tempo pembayaran utang itu janji dan janji itu sebagaimana pendapat jumhur ulama ya, bukanlah satu hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi Kemudian alasan di antara alasannya adalah karena utang piutang itu adalah sebab yujibu radal badali yang mengharuskan untuk e, mengembalikan pengganti. Karena dalam utang piutang yang dikembalikan adalah ganti. Uang dipakai kemudian diganti. Maka dia adalah e, transaksi yang menyebabkan harus ada radul badal, mengembalikan ganti. Nah kalau itu mengembalikan ganti maka ini bersifat tunai halan sebagaimana pengurusan barang hmm, dikiaskan dengan itlaf rusak barang rusak barang itu menyebabkan radul badal siapa yang merusakkan misalnya piring milik temannya maka dia punya kewajiban radul badal mengembalikan gantinya dan pengembalian ganti itu bersifat tunai seketika hal ya, maka siapa yang mencahkan piring kemudian dituntut langsung ganti sekarang ini juga dia wajib untuk menggantinya saat itu juga tidak boleh nanti ya seminggu lagi nanti piring gantinya baru saya kasihkan tidak maka karena sama-sama radul badal mengembalikan ganti Yeah, kaidah dalam radul badal itu bersifat segera atau hal ya, tidak harus terikat dengan waktu tertentu maka dianggap sama. Kemudian di antara alasannya yang tadi saya bacakan di Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i bahasanya adanya batas waktu atau adanya e, jatuh tempo yakta di juz'an minal iwad itu e, mengharuskan adanya e, bagian dari pembayaran dan yang namanya transaksi utang piutang layah tamil aziyata wala nuqsan fi iwadihi ya, tidak ya, tidak kemudian mengandung penambahan dan pengurangan dalam alat yang dipakai untuk membayar. Falidhalika la ajal oleh karena itu meskipun ada perjanjian batas waktu maka itu tidak bersifat mengikat. Lain halnya dengan kompensasi-kompensasi yang boleh padanya penambahan fayajusu ta'jiluha maka boleh ditunda lain halnya dengan misalnya jual beli jual beli itu kompensasi yang ya, pembayaran itu adalah kompensasi yang boleh ya, mengalami penambahan dari harga sebenarnya barang barang ini sebenarnya 10 ribu nilainya kompensasinya itu boleh 15 ribu itu boleh sebelas ribu boleh belas ribu maka dia adalah iwat adalah penggantian yang ya, pembayaran atau penggantian yang boleh adanya penambahan tidak harus apa senilai sepuluh ribu sepuluh ribu tidak ya, maka boleh jadi ini nilai barang sepuluh ribu ya, pembayarannya sebelas ribu dalam jual beli nah maka kalau Eh, penggantian atau kompensasi yang sifatnya demikian maka boleh ditunda maka barang sekarang kemudian duitnya nanti dengan kontrak dengan jangka eh, dengan jatuh waktu eh, pembayaran temponya tanggal sekian nah kalau kalau utang piutang kan tidak sepuluh ribu ya sepuluh ribu maka tidak boleh ada penambahan. demikian juga tadi di sini dikatakan alasannya tidak boleh juga ada pengurangan. Nah, transaksi yang bersifatnya seperti itu itu layak tak ajal. Tidak bisa dibatasi dengan waktu baru ditagih setelah waktu tertentu. Ini tadi yang kita baca di Al-Mu'tamad fi Fikih Syafi'i. Ya, di antara jawaban untuk eh, terutama untuk alasan yang terakhir saya bacakan ini adalah diberi jawaban dengan ini adalah satu hal yang keliru. Pernyataan ini keliru. Betul utang piutang itu tidak boleh mengalami penambahan namun boleh mengalami pengurangan. Penambahan betul nggak boleh, pengurangan boleh. Ya, ringkasnya maka adapun ala ulama yang membolehkan ya, maka ringkasnya alasan ulama yang melarang adanya batas waktu tempo penagihan utang piutang alasan-alasan mereka adalah dalalah akliyah dalalah akliyah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat logika kias dengan ini dan seterusnya Adapun kemudian dalil ulama yang membolehkan adanya waktu atau e, perjanjian jatuh tempo dalam utang piutang maka mereka beralasan dengan dalalah lafziyah. Maka misalnya mereka berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman jika kalian melakukan transaksi tidak tunai, sampai batas waktu tertentu sampai batas waktu tertentu catatlah maka ada perintah untuk mencatat dan fungsi dari catatan adalah menjaga kadar utang dan kadar batas waktu atau waktu kapan utang tersebut harus dibayar. Itu fungsi pokok pencatatan ini utangnya berapa besarannya dan kapan e, waktu pembayarannya maka ini menunjukkan bahasanya utang piutang ya tak ajal bitakjil jika kemudian ada perjanjian e, ya, jika ada perjanjian jatuh tempo maka itu bersifat mengikat dalil yang lain adalah e, dalil, e, terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan wajibnya Eh, melunasi atau uh, wujub bil wafa bil uqud wasurut wal uhud wajibnya memenuhi berbagai macam akad perjanjian dan uh, perjanjian dan berbagai macam persyaratan dan terdapat banyak dalil yang mengharamkan al-ghadar melanggar perjanjian dan menyelisihi janji oleh karena itu maka jika orang yang melakukan utang piutang itu melakukan punya kesepakatan ada batas waktu tertentu yang merupakan jatuh tempo ya maka ya, maka melaksanakan perjanjian ini adalah sebuah keharusan demikian juga mereka berdalil dengan firman Allah atau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al muslimuna inda surutihim kaum muslim itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka. Demikian juga dengan satu hadis panjang kisah Bani Israel yang kemudian melakukan transaksi utang piutang akhirnya kemudian orang yang berutang itu berada di tengah lautan akhirnya jatuh waktu eh, batas waktu pembayaran utang itu sudah tiba dan dia masih di tengah laut akhirnya ya apa dia taruh duitnya itu di di, di papan kemudian di ya, ya papannya kemudian ditutupi kemudian dilempar ke laut dengan uh, doa minta sama Allah agar disampaikan kepada orang yang ya, menghutanginya dan Allah sampaikan ya maka di situ Eh, maka di sini utangnya itu ada jatuh temponya ada jatuh temponya dan ini Sa'uman kebelana dan Nabi menceritakannya dalam konteks uh, ya, ya, dalam konteks pujian ya maka kesimpulan di buku Ahkamul Manfaat fil Qardi bahasanya eh, yang pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua yaitu madhab Maliki bolehnya membuat perjanjian jatuh tempo dalam utang piutang dan jika itu disepakati maka itu bersifat mengikat konsekuensinya orang yang menghutangi tidak boleh menagih sebelum jatuh temponya tiba wajib baginya menunggu sampai tiba waktu yang disepakati Di antara alasan yang menguatkan hal ini bahasanya hukum asal disyariatkannya utang piutang adalah mewujudkan manfaat bagi orang yang berhutang. Dan dengan kita ambil pendapat madhab Malik dalam masalah ini terwujudlah manfaat yang menjadi maksud disyariatkannya utang piutang. Adapun eh, jika kemudian di dalam madhab Syafi'i dan Hambali maka ini tidak mewujudkan maksud memberikan kemudahan, menolong, membantu, bahkan memberikan madarat ini boleh jadi memberikan madarat karena ngasih duit pagi duhur sudah ditagih eh, itu maka apa yang jadi maksud syariat utang piutang nggak terwujud duitnya belum diapa-apain bahkan nih, itu sudah ditagih oleh karena itu mengharuskan orang yang berhutang untuk e, untuk me, menyerahkan e, pembayaran e, sebelum batas waktu yang telah disepakati ini boleh jadi menimpakan bahaya dan kesusahan bagi orang yang berhutang. Karena tidaklah orang itu berhutang kecuali karena sebab ila bisa babi mastaratuhu Eh, tidaklah orang itu berhutang kecuali disebabkan tidaklah seorang itu berani berhutang kecuali menimbang batas waktu kelonggaran yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang. Eh, maka orang itu berhutang itu kemana? Tolong utangi saya, nanti bulan depan saya kembalikan. Eh, tolong utangi saya nanti dua minggu lagi saya dapat proyek saya ini saya punya duit sehingga saya akan bayar dua minggu lagi gitu kan orang mau berutang nah, kalau pakai madhab syafi'i itu nggak dipakai ya, meskipun dia ngomong tolong utangi saya dua minggu lagi saya punya duit saya akan bayar ya, di madhab syafi'i nah, tetap sore boleh ditagih padahal udah ngomong ini saya nanti punya duitnya dua minggu lagi. Karena itu saya saya butuh sekarang dan saya tidak punya duit. Ya. Tolong utangi saya. Dua, dua minggu lagi saya punya duit. Dengan orang berutang. Kenapa orang itu berani berutang? Ya karena perjanjian waktu yang ya, yang dia sebutkan. Ya, perjanjian waktu yang dia sebutkan dalam uh, transaksi utang utang Ya. Di mata Syafi'i meskipun demikian tetap nggak kepakai tetap nggak kepakai pagi utangi sore tagih nggak apa-apa dan menagih orang yang berhutang fauron segera sebelum jatah waktu itu tiba karena jatah waktu karena perjanjian jatuh tempo itu tidak bersifat mengikat di madhabu syafi'i dan hambali Ya, maka ini akan menyebabkan orang yang berutang itu terpaksa boleh jadi dia utang pada orang lain untuk nutup utangnya atau dia akan menjual barang yang dia tidak ingin untuk dia jual padahal barang tersebut dia beli pakai duit utangan akhirnya dia terpaksa untuk menjualnya dengan harga yang di bawah harga pasar karena supaya mau cepat laku dan boleh jadi menjadi sebab dia bangkrut ya, maka dan utang piutang itu disyariatkan untuk membantu dan menolong orang yang berutang dan bukan untuk menyusahkannya ya. Ya, maka ketika orang itu praktek uh, eh, madhab syafi'i maka dia berutang pagi, sore ditagih. Apa yang terjadi? Sore itu harus ngapain? Ditungguin kalau sampai sampai membayar. Nah akhirnya dia harus cari utangan. Tunggu ya, saya tak cari utangan. Saya tak cari utangan yang lain untuk membayar utangan yang pertama. Karena dia tidak siap. Duit baru saja dia terima pagi, siang dia belanjakan, eh sorenya ditagih maka dia dan ditungguin nah ya sudah maka ini menyebabkan dia harus ya, cari utangan yang lain kalau enggak barang yang baru saja dia beli harus dia jual cepat untuk supaya bisa uh, membayar ini, duit diterima pagi siang untuk beli barang sorenya ditagih mana pembayaran utangnya. Maka di antara solusinya ya solusi cepatnya ya barang yang dibeli siang tadi pakai duit utangan dijual dengan harga yang murah supaya cepat dapat duit. Jadilah hal ini menyusahkan dan merugikan orang yang berhutang. Oleh karena itu maka yang kuat dalam masalah perjanjian jatuh tempo dalam utang piutang, dalam transaksi korot adalah madhab, eh, madhab maliki yang membolehkan adanya perjanjian jatuh tempo dan mengatakan ya ta'ajal jili dan ketika itu telah disepakati maka bersifat mengikat tidak boleh ada tagihan penagihan kecuali setelah tibanya waktu yang telah disepakati Ya, kemudian kita uh, kembali ke al-mulakhas al-fiqhi. Kita masuk pembahasan tentang masalah rahan atau jaminan utang. Kalau al-musannif hafizallahu taala babun fi ahkami ar-rahni bab tentang ketentuan-ketentuan seputar ya, agunan atau jaminan utang. Rohan dalam bahasa Arab artinya adalah atsubut wa dawam, sesuatu yang tetap dan terus menerus. Ma'un rohin artinya ma'un rokit, air yang menggenang. Sedangkan rohan secara syariat artinya tausiqatu dainin adalah me, ya, meyakinkan atau tausiqah menguatkan utang atau kemudian tausik memberikan kepercayaan berkenaan dengan utang biainin dengan satu benda yumkinu istifa'uhu minha yang memungkinkan ini, ya, utang itu dilunasi minha dari benda tadi au min samaniha atau dari hasil penjualan benda tersebut atau bisa kita katakan ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yang namanya rohan adalah menjadikan benda yang memiliki nilai ekonomis maliyah memiliki nilai ekonomi wasiqatan sebagai penguat yang penguat atau pengikat bidainin utang piutang Namun di sini rohan itu adalah tausiqatu dainin. Demikian juga di tadi e, redaksi yang kedua wasiqatun bidainin. Ya, maka ini berkenaan dengan dain. Tidak harus karat. Dan telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat bahasanya dain itu lebih luas daripada kordon maka ini wasiqah untuk dain. Ya, termasuk dain kordon. Ya, termasuk dain misalnya uh, Mbak ya, beli barang tidak tunai maka bisa kemudian orang minta arahan maka penjual boleh meminta agunan supaya dia yakin bahasanya si pembeli serius akan bayar dan rahan itu satu hal yang boleh dengan dalil Quran, sunnah dan ijma. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian dalam kondisi safar dan tidak menjumpai juru tulis untuk membuat perjanjian, ya, untuk menuliskan perjanjian utang piutang, farihanum makabudah, maka ada jaminan yang digenggam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan baju besi, baju besi beliau itu masih menjadi jaminan utang jaminan utang di tempat orang Yahudi dan ulama sepakat bolehnya ya, rahan adanya barang penjamin utang manakala transaksi utang piutang dan rohan itu terjadi saat safar maka rohan saat safar itu ijma dan jumhur ulama membolehkan adanya rohan fil hadar saat tidak safar yang menyelisih jumhur dalam hal ini zahiriyah zahiriyah berpegangan pada Al-Baqarah 283 rohan itu khusus saat safar kalau tidak safar maka cuma boleh Ya, menuliskan perjanjian utang piutang. Namun yang benar tentu pendapat jumhur di antara dalilnya adalah hadis yaitu baju besi Nabi. Ya, itu Nabi gadaikan di tempat orang Yahudi di Madinah. Di Madinah artinya Nabi tidak safar. Namun Nabi menyerahkan baju besinya sebagai ya, agunan dan hikmah disyariatkannya agunan utang atau rahan adalah menjaga harta dan menyelamatkannya dari terbuang atau terlantar. Dan Allah telah memerintahkan untuk menguatkan utang dengan catatan. Dengan Allah katakan, Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Maka catatlah Eh, kemudian sampai lanjutannya ayat jika kalian safar dan tidak mendapatkan juru tulis maka bisa diganti perjanjian utang piutang itu dengan rihanum makabutoh dengan barang agunan yang digenggam dan diterima dan ini adalah di antara bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya di mana Allah membimbing mereka untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kemudian disyaratkan untuk sahnya transaksi rohan adalah diketahuinya kadar barang yang dijadikan sebagai jaminan, jenisnya dan sifatnya. Dan rahin dan rahin orang yang menyerahkan ya, agunan adalah jaizu tasarruf orang yang boleh melakukan transaksi artinya dia balir kemudian berakal dan seterusnya. Dan dia adalah orang yang memiliki barang yang mau dijadikan sebagai agunan atau minimal mendapatkan izin padanya. Jadi agunan itu tidak harus barang milik orang yang berhutang. Tidak harus barang milik orang yang berhutang. Boleh jadi pihak yang ketiga itu berbuat baik, ini barang saya, silahkan dijadikan sebagai jaminan utangmu itu boleh sana serahkan kepada orang yang menghutangi. Ini satu hal yang diperbolehkan. Sebagaimana poin setelahnya diperbolehkan bagi seseorang untuk menjaminkan hartanya sendiri untuk utang-utang orang lain. Boleh e, dibolehkan kehadiran pihak ketiga Kemudian disyaratkan untuk benda yang dijadikan sebagai objek e, penjaminan itu adalah barang yang sah seandainya dijual. Sah seandainya dijual itu syaratnya. Kalau dia tidak sah untuk dijual karena dia babi atau karena dia ya, barang yang haram, ya, maka tidak sah ya, transaksi ya, agunannya liatamakana minal istifa supaya memungkinkan al istifa pelunasan minarahan utang dilunasi dengan menjual barang jaminan nah kapan boleh membuat persyaratan adanya barang jaminan dan sah mempersyaratkan adanya barang jaminan di E, pada saat akad dan sah juga setelah akad dan tidak sah jika sebelum akad utang piutang. E, maka kalau perjanjiannya nanti tak utangi namun masih jaminan ya e, dan itu belum nanti tak utangi kan masih utang piutangnya masih nanti. Maka itu tidak sah perjanjiannya. Perjanjiannya saat terjadi utang piutang Nah, ini saya utangi Anda sekian dengan syarat Anda menyerahkan jaminan. Atau setelah perjanjian utang piutang. Ya, karena firman Allah Ta'ala Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Maka Allah jadikan eh, akunan itu pengganti catatan kita batu dan catatan perjanjian utang piutang itu hanyalah ada ba'da wujud ya, ba'da wujubil haqqi. Setelah ya, setelah wajibnya sebuah kewajiban. Wajibnya sebuah kewajiban. Maka pencatatan itu saat transaksi. Ya, pencatatan utang piutang itu saat terjadi transaksi utang piutang atau setelahnya. Tidak kemudian sebelumnya tidak dibikin surat perjanjian hari ini utang piutangnya masih minggu depan. itu kan tidak demikian. Kemudian berkenaan dengan transaksi penjaminan atau agunan, apakah ada transaksi yang bersifat mengikat ataukah tidak mengikat? Maka disampaikan rahan transaksi ya, barang jaminan itu yalzam mengikat dari sisi orang yang menyerahkan barang jaminan saja karena kepentingan dalam masalah ini dalam transaksi ini adalah kepentingan orang lain falazima maka itu bersifat mengikat untuk dirinya namun tidak bersifat mengikat bagi murtahin orang yang menerima barang jaminan alias orang yang menghutangi maka boleh bagi orang yang menghutangi membatalkan secara sepihak transaksi rohan. Dia pulangkan, pulangkan saja nggak usah pakai rohan. Maka itu satu hal yang boleh di anal fihi lahu karena kepentingan karena yang diuntungkan dengan transaksi rohan lahu adalah dia wahdahu semata. Maka tentu di sini ada orang yang menyerahkan barang jaminan rohin dan itu sama dengan orang yang berhutang dan ada orang yang menerima ya, barang jaminan atau borok atau agunan dan, yaitu murtahin dan ini sama dengan orang yang menghutangi maka kalau untuk orang yang berhutang transaksi ini bersifat mengikat dia tidak boleh membatalkannya sepihak dia tidak boleh asal nggak jadi tidak jadi menyerahkan barang jaminan dan borok nggak bisa karena itu mengikat untuk dia. Namun tidak mengikat untuk orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi itu boleh saja melakukan pembatalan sepihak. Ya, saya pikir-pikir ini kalau saya ini barang ini nanti menu-menui rumah saya, adalah nggak jadi saja. Itu boleh. Meskipun tanpa minta persetujuan orang yang berhutang terlebih dahulu. Kemudian diperbolehkan menggadaikan jatah dari benda yang menjadi milik bersama antara dia dengan milik orang lain. Sebagaimana boleh baginya menjual jatahnya ingda hululida ini ketika jatuh tempo utang telah tiba lalu kemudian dia bayar utang minhu dari hasil penjualannya ya, maka ketika misalnya ada mobil milik bersama itu boleh Eh, ini saya punya kepemilikan di sini 50-50 maka boleh jatahnya itu di dia jadikan sebagai jaminan ya, dan boleh juga nanti dia jual bagiannya ketika jatuh tempo pembayaran utang telah tiba kemudian ini satu hal yang berkenaan dengan kasus yang banyak di tempat kita poin selanjutnya wa yajuzu rahnul mabi' ala thamanihi dan diperbolehkan menggadaikan barang yang dibeli ala thamanihi sampai pembayaran barang tersebut dibayar ini. maka ini, boleh tidak orang itu beli barang dengan cara tidak tunai Kemudian eh, setelah barang itu diserahkan, barangnya ditahan. Ini jaminan sampai kamu ya, lunas. Maka di sini ditegaskan kalau itu satu hal yang hukumnya boleh. Di anak tamanahu karena pembayaran barang tadi dainun vidimah Itu adalah utang yang menjadi tanggung jawab si pembeli. wal mabi' milkun lil mushtari dan barang itu telah menjadi milik pembeli dan sesuatu yang telah jadi miliknya boleh dia agunkankan boleh jadikan sebagai agunan fajaza rah nuhu bihi maka boleh dia jadikan barang yang dia beli itu sebagai jaminan ini, ini, saya beli handphone tidak ya, tunai saya bayar bulan depan kemudian setelah itu handphone saya serahkan ini, ini saya serahkan ini ya, kepada anda sebagai jaminan sebagai jaminan ini, ya, kalau saya akan bayar maka akhirnya handphone tadi di tangan penjual ini, ya, di tangan penjual sampai saya bisa Bayar apa yang jadi kewajiban saya. Maka ini satu hal yang diperbolehkan. Faida istara daran maka jika seorang itu membeli rumah atau mobil misalnya bisa bitamanin muajal dengan pembayaran yang tertunda Wahalon ya, ya, wahalun lam yukbat atau wahalin bisa manin muajalin wahalin atau kemudian dengan uh, eh, bisa manin dengan pembayaran muajalin yang tertunda wahalin dan tunai namun lam yukbat belum diserahkan falau rahnuhu rahnuha maka boleh baginya untuk menggadaikannya sampai dia bisa me membayar asaman pembayarannya. Maka apa yang dipraktekkan di masyarakat kita boleh eh, orang jual misalnya motor dengan tidak tunai, kemudian BPKB-nya ditahan. BPKB-nya ditahan. Maka ini masuk dalam pembahasan ini jual kemudian rumah tidak tunai maka sertifikat atau jual tanah dan itu eh, eh, tidak tidak tunai maka kemudian sertifikatnya ditahan tidak diserahkan sampai lunas. Ini satu hal yang diperbolehkan berdasarkan keterangannya ada di sini. Meskipun e, masalah ini satu hal yang sebenarnya diperselisihkan ulama. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Bolehkah e, perjanjian semacam ini, perjanjian rohan dalam bentuk semacam ini, yaitu jual beli tidak tunai kemudian barangnya ditahan sampai lunas. Kemudian walai nafat dan tidaklah dilaksanakan tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari dua pihak al-murtahin orang yang mengutangi atau arahin orang yang berutang dalam benda yang jadikan sebagai jaminan kecuali dengan izin pihak yang lain. Di anahu Dianna, karena idza tasarrafa fihi jika dia melakukan tindakan pada barang yang dijadikan sebagai bok atau jaminan tanpa izinnya maka dia akan fawata menghilangkan hak orang lain. Misalnya tindakan arahin orang yang berhutang itu akan membatalkan dan menghilangkan hak orang yang menghutangi fitawsiq dalam mengikat kepercayaan. Maka jika orang yang berhutang menjual barang jaminan boroknya dijual tanpa seizin orang yang menghutangi maka ini merugikan orang yang menghutangi ya, karena e, jaminan aman kepastian pembayaran dari borok itu jadi hilang sedangkan jika murtahin yang melakukan tindakan terhadap barang tersebut maka ini berarti melakukan tindakan dan transaksi pada barang milik orang lain. Ini. Maka ketika barang itu telah jadikan sebagai borok dan agunan, ya, maka orang yang punya barang alias orang yang mengutangi tidak boleh menjualnya, tidak boleh menyewakannya kecuali setelah dapat izin dari orang yang menghutangi. Demikian juga orang yang menghutangi yang memegang barang dan dia yang memegang barang jaminan tidak boleh baginya menjualnya atau menyewakannya karena ini berarti menjual barang yang bukan miliknya dan ini berarti menyewakan barang yang bukan miliknya jadi tidak boleh itu jika tanpa izin pihak yang lain Ya, kemudian ada pun pemanfaatan rahan barang uh, agunan tabarak maka itu sesuai ap, sesuai dengan apa yang disepakati oleh keduanya fa ini tafakot jika keduanya sepakat untuk takjirihi yeah. untuk menyewakannya atau yang lainnya maka boleh namun jika keduanya tidaklah memiliki kesepakatan maka barang tersebut muatolan barang yang dianggurkan sampai dia yuf, uh, terlepas dari ikatan sebagai jaminan wayumakan arahin dan pemilik barang alias orang yang berutang itu diberi kesempatan untuk melakukan tindakan pada barang tersebut yang ini islah yang ini adalah tindakan yang bermanfaat untuk barang semacam menyirami pohon dan menyerbukkannya atau mengobatinya karena itu adalah maslahat untuk lirahan untuk barang jaminan maka misalnya barang jaminannya berupa kebun barang jaminannya berupa kebun maka si pemilik kebun alias orang yang berutang itu tidak boleh dilarang kalau dia mau membersihkan kebunnya dia mau merawat kebunnya nyirami kebunnya dan sebagainya tidak boleh dilarang harus yumakan diberi kesempatan ya kemudian nama urahan ya, pertambahan penambahan atau pertambahan yang terjadi pada barang jaminan maka itu boleh jadi ya, mutasil penambahan yang bersambung contohnya gemuk misalnya barang jaminannya itu kambing setelah kemudian jadi barang jaminan di tempat orang yang menghutangi kambingnya jadi gemuk gemuk ini milik siapa nah, gemuk ini milik siapa atau misalnya ta'alum musin'ah mempelajari keterampilan ini kalau jaminannya adalah budak Budak itu awalnya bodoh. Setelah dia jadi jaminan, eh, dia jadi borok di tempat orang yang menghutangi, ya, dia ikut belajar. Ya, akhirnya terampil. Karena terampil harganya naik. Karena terampil nanti dijual di pasar budak harganya naik. Kalau pelongo-pelongo harganya 10 juta misalnya. Menjadi punya keterampilan ini ini ini ini, wah, harganya jadi 50 eh, juta. Nah ini kan ada nilainya. Itu milik siapa? Makanya yang mau dibahas. Demikian juga pertambahan yang munfasil. Contohnya anak kambing beranak atau kemudian buah atau buah misalnya jaminannya berupa kebun wasuf atau kemudian won atau wakas buhu hasil kerja. Ini, kalau baroknya atau agunannya adalah budak, budaknya dipekerjakan, budaknya kerja, dapat duit. Nah, duit ini miliknya siapa? Maka di sini disampaikan semua pertambahan tadi mulhakun bi dilekatkan kepada dilekatkan kepada barang yang jadi barang jaminan maka itu ditambahkan ke situ, dilekatkan pada barangnya jadi agunan dan jaminan. Sehingga penambahan-penambahan tadi itu jadi jaminan bersama barang aslinya. Dan nanti dijual bersama barang aslinya untuk melunasi utang. Demikian juga semua uh, eh, gila tihi semua penambahannya karena itu mengikuti barang pokoknya. Demikian juga seandainya boroknya itu adalah budak. Kemudian budak ini junia alaihi. Ya, mendapatkan tindakan ya, kezaliman sehingga dia dilukai. Ya, kemudian dia mendapatkan dinaya, jinaya ya, jadi uh, luka, patah tulang atau yang lain. Ada orang yang berbuat zalim kepadanya maka nanti ada arsul jinayah. Arsul jinayah. Maka nanti tentu orang yang zalim tadi kewajibannya namanya ars. Kewajiban orang yang zalim tadi yang matahkan tulang buddha ini kewajibannya adalah al arsu yaitu dilihat nanti selisih harga buddha antara dia patah tulang sama tidak patah tulang. Nah itu yang wajib dibayarkan. Ya, maka bentuknya duit. Nah ars ini, nah ars ini juga yulhaku birohni dilekatkan kepada barang yang jadikan jaminan karena dia adalah pengganti satu bagian dari badan si budak. Kemudian biaya-biaya untuk perawatan barang yang jadikan jaminan berupa kalau itu hewan misalnya makanannya ya, makanannya jika itu budak atau ala budawa jika itu hewan maka pakan ternaknya wa imaratuhu dan pengelolaannya kalau itu kebun atau yang lainnya maka biaya-biaya itu adalah ala rahin itu menjadi kewajiban orang yang memiliki barang alias orang yang berhutang berdasarkan hadis dari Sa'id ya, Ibn Musayyib dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda layar laku arahnu min sahibihi alladhi rohanahu tidaklah dihalangi barang yang digadaikan itu dari pemiliknya yang menggadaikannya karena untuknya segala keuntungannya wa alaihi hurmuhu dan menjadi kewajibannya segala biayanya. Maka biaya-biaya itu semua, biaya perawatan kebun dan sebagainya tanggung jawab si pemilik diatkan oleh syafi dan Darqutni. Darqutni mengatakan sanatnya Hasan sahih. Alasan yang kedua di samping hadis karena barang jaminan itu milik rahin orang yang menjaminkannya fakana alaih maka menjadi kewajibannya nafakotuhu ma menafkainya. Kemudian di sini juga disampaikan menjadi kewajiban orang yang orang yang berutang alias pemilik barang ya, biaya sewa tempat penyimpanan yang barang jaminan tadi diletakkan di sana. Demikian juga upah penjagaan. Di anadali karena, karena ini semua termasuk dalam bagian menafkahi barang yang dijadikan sebagai jaminan. Demikian juga upah mengembalakan binatang ternak manakala binatang ternak itu dijadikan sebagai barang jaminan. Ya, ya, Maka jika perlu alat, uh, perlu kemudian tempat khusus untuk penyimpanan, ya, maka biaya penyimpanan, biaya sewa biaya nyewa tempat penyimpanan kewajiban pemilik barang. Jika kemudian perlu ada biaya security, itu juga di sini disampaikan itu kewajiban pemilik barang alias orang yang berhutang. E, kemudian jika rusak sebagian barang dan masih utuh sebagian yang lain, maka apa yang tersisa itu adalah jaminan untuk semua utang. Karena utang seluruhnya itu ya, berkaitan dengan semua bagian barang maka jika rusak sebagian dan utuh sebagian yang lain ya, maka ya al batu al akhar rohnan sedangkan masih utuh sebagian yang lain sebagai rohan maka dia adalah rohan atau jaminan untuk seluruh utang. Kemudian wa in wafa jika orang yang berutang itu telah melunasi sebagian utang maka tidaklah terbebas sedikit pun dari barang jaminan dari status sebagai barang jaminan sampai lunas seluruhnya maka tidaklah dia terbebas minhu dari status sebagai barang jaminan sampai dibayarlah dan dilunasi semua utang kemudian jika telah tiba idahala adain aladhi birahnun jika telah jatuh tempo utang yang ala dibirahnun yang memiliki barang jaminan maka wajib alal madin orang yang berutang untuk membayar utangnya melunasi utangnya sama sebagaimana utang yang tidak memiliki barang jaminan utang yang memiliki barang jaminan dan yang tidak memiliki barang jaminan itu sama sama-sama wajib dilunasi saat jatuh tempo karena inilah konsekuensi dari akad utang piutang di antara keduanya. Dan tidaklah membayar orang yang diberi amanah, tidaklah menyerahkan apa yang diamanahkan kepadanya, dan tidaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Fa'inim tanah aminal wafa. Maka jika ternyata setelah jatuh tempo orang yang berutang itu menolak untuk melunasi utang, jadilah dia mumatilan orang yang menunda-nunda pembayaran maka dalam kondisi ini maka hakim maka qadhi memaksanya untuk melunasi utang maka pengadilan memaksanya untuk melunasi utang ternyata dia tetap menolak saya tidak mau bayar maka dia dipenjara maka kemudian pengadilan bisa menjatuhkan hukuman penjara untuknya dan memberikan hukuman takzir cambuk atau yang lain padanya sampai dia melunasi utang yang menjadi kewajibannya. Maka hukuman menunda-nunda pembayaran adalah hukuman non finansial. Hukumannya masuk penjara, hukumannya dicambuk dan seterusnya. Jika dia nunda-nunda padahal punya duit. Ya, tidak boleh hukumannya berupa ya, hukuman finansial. Kalau hukumannya berupa finansial jadilah riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah hakikatnya adalah hukuman finansial karena orang itu menunda-nunda bayar utang padahal mampu. Maka hukumannya di sini tidak tidak boleh hukuman finansial. Hukumannya jebloskan ke penjara. Masih belum ya, belum kemudian semangat bayar padahal punya duit. Ya, maka jadi ditambah hukuman takzir yang lain. maka dihukum penjara, ditahan dan diberi hukuman takzir sampai dia melunasi utang jadi kewajibannya atau dia mau menjual barang jaminan. Kemudian dia yusadid melunasi utang min kimatihi dari hasil penjualan barang tersebut. Jika dia juga menolak untuk menjualnya, menjual, menolak untuk menjual barang jaminan, maka maka pengadilanlah yang akan menjual barang jaminan tersebut dan pengadilan akan membayar utang akan melunasi utang orang tersebut min thamani dari hasil penjualannya karena ini adalah hakun wajib alal madin ini adalah kewajiban orang yang berhutang maka hakim atau kodi atau pengadilan itu bisa menggantikan posisi dirinya ketika dia menolak untuk melakukan apa yang jadi kewajibannya. Kemudian karena fungsi barang jaminan itu adalah pengikat utang supaya bisa dijual dan dicairkan indah ululihi pada saat jatuh tempo maka infadula jika bersisa dari hasil penjualannya syai'un ada sisa lebih dari utang maka sisa itu adalah milik si pemilik barang maka itu jadi milik si pemilik barang maka ini jaminannya ya HP HP-nya dijual laku 2 juta utangnya 1 juta maka siapakah pemilik sisa 1 juta pemiliknya adalah si pemilik barang alias orang yang berhutang sehingga yuratu alaihi dikembalikan kepadanya karena itu hartanya namun jika bagian minadaini syai'un jika ternyata yang tersisa malah utangnya belum lunas semua lam yughatihi sama rahni maka sama rahni hasil penjualan barang jaminan belum menutupi seluruh utang maka sisa utang itu tetap menjadi kewajiban orang yang berutang dan wajib baginya untuk melunasinya utangnya 2 juta jaminannya HP HP-nya cuma laku 1 juta maka orang ini tetap masih punya utang 1 juta dan di antara ketentuan untuk barang jaminan jika dia berupa hewan yang perlu dinafkahi dan hewan ini ada dalam genggaman murtahin orang yang menghutangi maka syariat maka Allah zat yang maha bijaksana memberikan kelonggaran kepada orang yang menghutangi untuk menungganginya asalkan dia menanggung nafkahnya ya, nafkah hewan tersebut dengan catatan hewan tersebut memang layak untuk ditunggangi boleh bagi orang yang menghutangi untuk memerah susunya dengan kewajiban menafkainya jika dia adalah hewan yang layak untuk diperah susunya. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adahu ya, kendaraan atau hewan yang jadi tunggangan boleh ditunggangi binafakoti asal dinafkai ketika dia menjadi barang jaminan dan susu dari adari dari embing susu boleh diminum asalkan dinafkahi ketika dia menjadi barang jaminan dan menjadi kewajiban orang yang menunggangi dan meminum susunya menafkainya diatkan oleh Bukhari artinya wajib atas orang yang menunggangi kendaraan tersebut dan meminum susu menafkahi hewan tersebut sebagai mukobalah kompensasi karena dia telah memanfaatkannya. Pemazada amma nafkah dan apa yang lebih dari apa yang seimbang dengan nafkah minal ini dari dua manfaat yakunu malikihi maka itu milik si pemilik barang ya maka dia menafkahi ya, dia nafkahi misalnya ini binatangnya binatang perah ya, dia menafkahi yang dia uh, yang dia kemudian keluarkan duit satu juta ternyata susu yang didapat itu nilainya nilai dua juta maka dia cuma boleh meminum susu yang nilainya satu juta ini ya, binatang perak ya, nafkahnya habis satu juta susunya diperah itu total susu nilainya 2 juta. Maka dia cuma boleh memanfaatkan susu senilai 1 juta. Mazada amma yuqabil adapun yang lebih dari kompensasi maka itu milik si pemilik barang yaitu milik orang yang berhutang. Maka dia boleh nunggangi kuda. Dia boleh nunggangi kuda. Kalau dia sewa kuda, berapa biayanya? nah, nafkah dia satu juta. Kalau dia nyewa kuda, keperluannya dipak ke sana kemari, ke sana kemari, nilai sewanya dua juta. Padahal pembiayaan biaya yang dia keluarkan sebulan itu satu juta misalnya. Namun nilai kemudian sewa dari pemakaian punggung kuda tadi dua juta. Ya, maka satu juta itu hak pemilik barang. Fama mazada amayukablu nafaqah minal manfaatnya ini dari dua manfaat di atas manfaat susu dan manfaat punggung binatang yang bisa jadikan kendaraan itu milik si pemilik barang